سيدنا الإمام حسن بن علي أبي طالب وأخي سيدنا الإمام حسين سبتي والإمام جعفر الصادق سيدنا نفيسة الطهيرة بن حسن الحسن وسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أبي الحسن علي الشاذلي سيدنا محمد بن سليمان الجزولي سيدنا محمد بهؤدين النكسبندي سيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيدنا محي الدين النووي سيدنا محي الدين العربي سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا محمد حق النازلي سيدنا عيسى البروبي والإمام التازي والإمام أحمد ديبروبي وسيدنا أبي الأباس أحمد بن علي البوني سيدنا علي أمي الفقيه سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب عبد الرحمن الثقفي بن محمد مولى الدويلة سيدنا عبد الله العندروس سيدنا أبي بكر العدني سيدنا أبي بكر بن سالم سيدنا قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله باروس سيدنا قطب الإرشاد الإمام الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد والسيد أحمد بن إدريس الحسن الشيخ نور الدين الشوني شيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني الحبيب علي بن محمد محمد بن حسين الحبشي صاحب سمض الدرار وإلى جميع أولياء التسع في الجوي وجميع أصولهم وفروعهم وبركاتي كاكن هنس بركاتي حبيب أنيس الهبسي حبيب ألوي الهبسي بحسن منهد مهسن مؤمن ما إلهام ما إدريس زمسرين بهكي معروف بهكي منصب ببنgan بهكي عمر عبد المنان بهكي أحمد مصطفى بهكي محمد بن سليمان بركاتي صاحب هذه الإجازة شحينا مربي أرواحنا الحبيب أبي محمد بهاء الدين محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وعلى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 سر الأولى يا ربي صل على الرسول لمحمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين الغر خاتما أولا والأنبياء والمرسلين الغر خاتما أولا Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai surat Al-Baqarah juz 1 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصبر الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الإنجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ما من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن تبارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على تو وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لن نؤمن لك حتى نرى الله نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم وقولوا وكلوا حتة وكلوا منه حيث شئتم روة وادخلوا الباب سجة نغفر لكم خط روة روة وادخلوا الباب سجة وكلوا سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد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 والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموئظة للمتقين مبين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بقرة صفراء فاكئ لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمئون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا هذا هذا من إنت الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما قدم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله فلن يخلف الله أهده أم تقولون على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 لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الإنجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم من قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله عند الله خالد قسوة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ليؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمروا والله بصير بما يعملون قل من كان أتوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان أتوا لله وملائكته ورسله وجبريل Wajib Jibril wa Mikala wa Jibril wa Mikala وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما ma ma'ahum musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من إنت الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم Ibu-ibu yang kami hormati Berikutnya kita akan belajar makhorijul huruf Meneruskan pelajaran yang kemarin dimulai dengan melafalkan huruf hijaiyah. Mohon ibu-ibu mengikuti dengan seksama dan nanti juga akan kita belajar membaca surat Al-Fatihah. Nanti sampai beliau Habib Novel rawuh ke majelis, nanti belajar makhorijul huruf baru selesai. Jadi nanti tandanya selesai, nanti kalau beliau sudah hadir di majelis ini. Monggo kepada Mbak Mega, waktu kami persilahkan, nanti boleh salah satu dari ibu-ibu disuruh praktek, ya. Jadi boleh kita interaksi, e, melafalkan supaya dilihat oleh beliau. Waktu kami aturkan. Dimulai dari huruf hijaiyah A. Mengulang A ya. Kemarin sampai Ain kan? Dari A lagi. Supaya yang baru hadir bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masih semangat Bu beraja makrosnya? Hmm. Diulangi dari huruf A g. Di kuncinya yang utama lidah tidak boleh keluar huruf apapun itu kunci. Apapun, pokoknya huruf apa saja, lidahnya tidak boleh keluar dari gigi. Dimulai dari A. A, I, U, A. A-nya mulutnya harus terbuka, lebar. A. batik tati tutat tati tutat ta itu kalau sukun memang ada perbedaan kalau guru saya ngajari saya tats ada hamesnya tapi kalau di guru lain memang ada yang tat. Ada yang tat biasa. Tapi kalau guru saya ngajarnya tat. Tati tu tat, Safi susas. Jangan mendesis sa bedakan sa sama sa. Sa, si, su, sas. Ja, ji, ju, jaji. Mulutnya terbuka nggih. Belajar Pak itu mulutnya plong. Jadinya kita gampang dan terbiasa. Kalau mahrojnya sudah jelas, mahrojnya sudah bagus, kita kalau membacanya mulutnya lagi cepet-cepet misalnya. Wala ya'lamuna awala ya'lamuna annallaha ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi kalau belajar makhrajnya udah bisa, cepat, nanti ketika kita baca Qur'annya lagi cepet misalnya kalau samaan kan lama nggih. Nah, itu nanti bisa otomatis keluar sendiri. Jadi kalau masih belajar, yang lepas. Lepas aja, jangan babi bu babi. Jangan lemas. Nanti nggak bisa-bisa. Ya. Jaji ju jaji. Ha hi ho ha. Wah, masih banyak yang kotor. Ha hi hu ha. Ini juga memang huruf agak sulit, bukan sulit, tidak ada yang sulit. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kita setiap hari tadarus pasti bisa. Lama-lama pasti bisa. Kalau lupa, lupa ya diingat-ingat harus bersih biar beda sama kho ha hi hu ha kho hui hu kho. Nah kemarin yang sudah rawuh kemarin pasti ingat ya ada lima hu, enam huruf yang kalau kasroh harus mencucu dulu, mulutnya ke depan dulu. Hui. Huruf nanti ketemu kho, sod, dot, to sama kof. Kho, hui, hu, ho. Hui. Hui. Jadi mulutnya ke depan dulu. Hui. Dadi du dadi. Jangan da. Da. Jangan da. Da. Dadi du dadi. Nah, lidahnya masih ada yang keluar. Da Tadi Zazizuzaz zuzaz bukan za nggih. Za. Zazi zuzaz Rori zuzaz Sasi susas ini harus meringis huruf ini wajib meringis sa susas Jadi kayak ada desisnya nggih, Ibu? Sha shi shu shash. Sha shi shu shash. So sui Nah, ini huruf yang harus Peringis dulu. Meh. Apa? Ke depan dulu. Sui. So, sui, su, sos. Do, di, du, do. Ini juga di. Di. Udah ketemu tiga, nggih. Hui, sui, dwi do di du do dan huruf ini gak boleh melembung jadi di itu di gak boleh ini gak boleh melembung gak boleh ada udaranya ini juga huruf agak sulit tidak ada yang sulit tapi ini butuh perhatian kayak H. Jadi dengan berjalannya waktu, pokoknya kalau tadarus tiap hari, jenengan ini kan belajar nggih. Diingat-ingat. Terus kalau kita praktek terus lupa, terus ingat. Jadinya di apa? Kalau diamalkan terus nanti biasa. Saya juga dulu di lama. Saya itu waktu belajar di kalah temennya us sampai huruf apa saya masih di situ. Soalnya memang nggak boleh melembung. Dwi. Do, di, du, do, Do, di, du, do. do ti tu to ini juga harus mencucuk ti ti to ti tu to nah ini juga nggak boleh melembung huruf so do to ini nggak boleh melembu. Ini memang huruf yang agak sulit. Oke. To tu, tu to tu. Zo zi zu zo. i u ini juga proses A. Jangan nga. Kalau saya sering dengar orang tua, orang Jawa nggih, tuh nggih, seringnya nga. Alhamdulillahirabbil ngalamin, Masya Allah <laughs> A. Ini juga proses A ai ai go wi gu go ini juga harus mencucu wi wi go wi gu go fa fi fu faf fa fi fu faf jangan terlalu dalam juga jangan terlalu santai Wo, tegas Wo, quy cu cu maju dulu nggih quy 我归故我不。K K niki kalau saya bilang dulu waktu belajar rodok lebay K ngoten. Saya juga nggak pertamanya. Loh, biasanya saya bacanya K. Ya udah K. Ternyata agak lemah lembut K ngoten. ku kak ku kak lali lulal lidahnya jangan keluar sering nggih lali lulal sering nggih hmm. lali lulal Nah, ini banyak umum niki umum. Kalau kita baca la ilah harusnya bukan la la. gih Biasanya kan saking mantapnya gih Ibu gih Saking mantapnya dikirnya la ilaha untuk padahal salah. Bukan la, betak gak ada hanya la. Ini sering dan bukan orang awam saja. Orang yang bisa baca Quran dengan lancar pun kadang masih salah. Nah kalau syahadat gimana coba? Ashadu alla ilaha illallah Kalau Allah kan untungnya masih ada am Kan am terus la jadi kalau masuk kita biasanya bisa nggih, Allah langsung nggih. Tapi kalau cuman la itu loh, pasti kan nggak pasti ya kebanyakan. La ilaha illallah. Ngoten nggih? Sering ya? Nggih. Berarti nanti ibu-ibu nggak -ibu boleh lagi seperti itu, nggih. Kan sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti harus diamalkan. Nggih. Sepele tapi Salah. Nanti kalau lama kelamaan gitu kebiasaan kan jadi nek kalau ngajari anaknya bisa bener anaknya. Ya ibunya salah biarin anaknya yang bener, nggih. Mami mumam. Nani nunan. wawiwu wow hu ha ini juga harus jelas ha suaranya jadi agak besar semua ya ha hi hu ha Ya Yi Yu Yai Harus tegas Yai Jadi Wow Yai itu harus tegas Kayak Awawana soru Kan kalau ada orang baca kadang Awaw Dimasukkan Ada kan? Di Quran itu kan ada Yang saya sering dengar awau ah, didengungkan. Padahal wau sukun ketemu wau hidup. Tapi kan yang harus dengungkan kalau nun. gih, Yang ifa kan nun nggih. Miu waro ihim nggih dengung miu. Kalau awau kan nggak ada nunnya. Kenapa didengungkan? Jadi langsung awau soru ngoten. Nanti kalau ketemu ya, kalau pas baca ya. Terus belajar dari ta'awud, ngulang yang kemarin ya. A'udzu billahi minasy rajim. Ini kalau sholat nggak usah dibaca nggih, ibu, Nggih. mon sami ngertos nggih. Ya. Tapi kalau bismillah wajib karena itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. itu rornya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Al-Qur'an. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumit الدين maliki yaumiddin Kanar Buduwa, Iya iyaka nasta'in Ihdinas syiratul mustaqim Ayo tadi kan sudah Wi sui Ihdinas syiratul mustaqim Siratul ladina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Walad dolin jangan melembung. Walad dolin. piu firli wali wali daya walil mu'minina amin. ini sebenarnya Robiu Firli ini cuman tambahan saja. Biasanya kalau di pondok-pondok Quran pasti ada. Di Al Ayat, di tempat saya di Kudus pasti ada. Tapi jenengan kalau boten nggak baca itu ya nggak apa-apa. Cuman kan itu dianjurkan ya mendoakan orang tuanya sendiri kan. gih. Jadi kalau habis Fatihah itu Robiu firli wali walidayya walil mu'minina amin. Tapi kalau dalam sholat memang masih banyak ikhtilaf, masih banyak perbedaan pendapat. Soalnya kan itu bukan ayat ya, jadinya masih perbedaan pendapat. Kayak kita aja ada orang bersin jawab nggak boleh ya apalagi itu kan jadi ada yang bilang boleh soalnya kan sudah terbiasa tapi ada yang bilang nggak boleh jadi masih simpang siur jadi kalau sholat jangan lebih baik kita kan belum tahu ya yang benar yang mana jadi untuk berjaga-jaga mending boten usah jadinya kita tetap waladulin amin gitu aja. Terus ini saya mau niku nggih ya, Bu ya, mau tanya. Sering nggak di masjid apa di mana aja lah di majelis ya. Kan sering ya pada ikut majelis alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Al-Qur'annya ditaruh di lantai nyuwun sewu. Ya, masih banyak apa banyak? Nah, banyak nggih. Kalau saya diwasiati guru saya, kamu itu pelopor Al-Qur'an. Jadi saya kalau lihat seperti itu pengen nangis. Tapi kadang kalau mau ngingetin orang tua nggih, Kita cah cilik ya, gitu nggih. Ya kalau orangnya bisa menerima, orang kan beda-beda. Kalau mungkin ada yang seperti itu, teman-teman kita sendiri kan kita Bu ya Qur'annya diangkat aja. Lah berat toh. Hmm. Lah berat mana sama dosanya? Lah sekarang kita gini ya Bu. Qur'annya pengen dapat syafaat. Nah, barangnya aja kita nggak bisa takzim. Terus mau dapat syafaat dari mana? ini banyak ya Bu ya? Hmm. Banyak kalau misalnya ibu-ibu berani alhamdulillah ya Bu ya diingatkan ya. Saya ya masih takut-takut loh, saya anak kecil. Dikirane cah cilik keminter lah. Ya Bu ya. Abot lah kalau orang tua kan biasanya kurangnya gede-gede. Soalnya ndak ketok ya, ndak kelihatan. Kalau saya kan kecil kan bisa masih muda. Nah, kalau orang tua kan biasanya Qurannya besar. Duduknya selonjor, Qurannya besar, sudah <laughs> selesai taruh lantai. Ya, padahal kita habis dibaca berdilus-lus, berdi cium. Lah kok ditaruh lantai? Lah syafaatnya mau datang gimana, Ibu? Ya. Kayak buku maulid misalkan. Kan sering ya berjanji ya simtu duror itu juga jangan ditaruh di lantai yasin yasin kan kadang yasinan bukunya kecil udah selesai taruh lantai mis padahal itu Al-Qur'an jadi yang hati-hati adabnya itu dijaga ya kita kan memang harus masih belajar terus ya Bu ya Ilmu kan nggak pernah habis. gih. Jadinya kalau kalau nih ya masih temennya kan kadang berani, Bu, Bu, Qurannya diangkat tuh, jangan taruh bawah. Ya, Bu ya. Hmm. Kayak maulid-maulid gitu juga. Saya itu pengen banget nyampaikan kayak gini tapi sulit. Di rumah saya kan juga Majelis kan setiap hari. Kadang saya ikut, kadang kalau rumahnya belum bersih ya saya bersihin rumah dulu baru duduk. Ya kayak gitu. Ditaruh di lantai gitu. Jadi kadang saya tewas mumet melebur rasa melu. Soalnya saya kalau lihat nanti wajib menegur karena saya tahu dan saya sudah diwasiati guru saya, kamu itu pelopor. Jadi itu untuk ngajarin orang-orang yang belum bisa takzim. Kita bukannya nggak bisa loh bu, belum gitu ya. Kadang kan kita kan ya entah lupa atau kita belum tahu gitu ya. Kadang kan belum sampai pikirannya. Oh iya, Quran jaluk minta syafaat gini-gini tapi ternyata ditaruh di lantai Padahal beliau sreget bacanya loh setiap hari. Itu baru dasar. Belum lagi sebenarnya kalau ini sama kaki itu kakinya nggak boleh lebih tinggi. Sebenarnya banyak sekali adabnya, tapi kan yang simpel-simpel yang kita sering nemukan seperti itu ya. Taruh di lantai ya, Padahal lantainya bekas apa ayo? Kakinya habis dari mana? Ayo. Juga kan kalau maulid kita minta berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Tapi kita gini ya, Ya mungkin ada sebagian orang yang hafal maulid, ada. Dan saya punya teman yang hafal maulid Al-Barzanji, ada. Saya sampai heran, heran banget malah. Maulid Al-Barzanji, dia hafalkan. Lah kalau hafal Quran kan sudah dijanjikan al yasarunal Qur'ana lidzikri fahel mim muddakir. Sesungguhnya Allah itu sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari tinggal siapa yang mau memelajari itu janji. Nah, kalau mau arba janji kan tidak ada janjinya ya, Bu gih lani apa saya gumun. Kok bisa? Ayo. Pernah nemu tidak? Ada orang hafal mulut arba janji? Pernah? Nemu? Oh, belum ya? Berarti baru saya. Pernah? Oh ya, ada. Dia itu hafal maulid janji Jadi dia nggak bawa buku nggak masalah. Lah kita kalau nggak bawa buku ra iso muni, soalnya nyanyi. Leh. Kalau lafadznya kan kita nggak bisa gitu. Alhamdulillah akhirnya kan nggak bisa kan. Mau kodimahnya itu loh, kodimahnya dan seterusnya dan seterusnya kan kita nggak bisa. Lah kita butuh buku untuk berjanji lah. Bukunya ditaruh di bawah. Itu kan wasilahnya. Wasilahnya kita ke kanjeng Nabi. Lah kalau ditaruh di bawah terus mau gimana bu syafaatnya? Gih. Itu ya. Ini pengetahuan sedikit sedikit saya ya masih belum bisa. Saya tuh anak kecil di sini. Dada ini saya di sini dikerjani Bu Sehah Dikerjani Bu Seha ini saya di sini. saya ini di sini dikerjani Bu Seha ini. Bu Seha tuh lagi ada acara di rumah. Ya, Bib, saudara, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما مَّوْ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah sore hari ini bisa bertemu kembali di Majlis ar rawdoh dalam sesi Rebu sore dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang sehat awet sehatnya selama-lamanya yang sakit jadi sembuh dan tidak sakit lagi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. E, mengulangi dan melanjutkan kajian Rabu yang lalu. Jadi kita pada sore hari ini akan belajar tentang Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu bukan nabi. Karena nabi laki. Tidak ada nabi yang perempuan. Bukan nabi, tapi derajatnya luar biasa. Bisa dikatakan wali Allah perempuan. Ya, wali Allah perempuan. Nah kira-kira ibu-ibu pengen jadi seperti itu atau tidak seperti itu? Jangankan kok ibu-ibu, saya aja ya pengen gitu ya. Cuman ibu-ibu kan lebih pantas karena ini kan tokoh solihah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan beliau walaupun bukan nabi tapi melahirkan nabi yang luar biasa yaitu melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa itu lahir tanpa sentuhan seorang pria. Jadi mungkin ini eh, gambarkan betapa sucinya Sayyidatuna Maryam salam dan juga menggambarkan bagaimana kudrohnya Allah, kekuasaannya Allah. Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya, Allah itu menciptakan gak butuh perantara. Jadi kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi wujudnya anak gak harus ada ibunya. Wujudnya anak gak harus ada bapaknya. Wujudnya anak gak harus ada bapak dan ibunya. Ada anak yang gak ada bapak ibunya. Nabi Adam, ya kan? Siti Hawa. Nah, ada anak yang memang gak ada bapaknya, yaitu Sayyidatuna Maryam melahirkan Nabi Nabi Isa alaihissalam. Tentunya bukan ujuk-ujuk ada Sayyidatuna Maryam. Kok ujuk-ujuk ada orang solihah ini? Tidak begitu. Semua ada asal usulnya. Kok bisa ya e, jadi seorang Sayyidatuna Maryam? Sebab kalau judulnya ujuk-ujuk alias tiba-tiba gitu ya. Nanti tidak bisa dicontoh. Tidak bisa di Contoh, padahal Allah menceritakan kehidupan orang-orang soleh atau solihah sebelum kita, itu agar bisa dicontoh. Agar bisa di, dicontoh. Kalau tiba-tiba Sayyidatuna Maryam, wanita yang solihah, yang luar biasa, bla bla bla bla, lah kita mau nyontohnya bagaimana? Nyontohnya su, susah. Nah, sama Allah diceritakan dulu keluarganya Sayyidatuna Maryam. Keluarganya Sayyidatuna Maryam. Ternyata Sayyidatuna Maryam ini lahir dari keluarga Imran. Dari keluarga Imran. Karena hebatnya keluarga Imran ini sampai-sampai dijadikan nama sebuah surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Imran, surat keluarga Imran. Kemudian singkat cerita di surat Al-Imran ayat yang ke-35 Ya, ayat yang ke-35 Allah mengingatkan kepada kita semua. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni Ingatlah ketika istrinya Imran berkata. Berkata di sini artinya berdoa. Ketika istrinya Imran berdoa. Rabbi inni nadartu laka. Ya Allah sungguh aku bernazar kepadamu. Mengikrarkan ya. Aku nazar kepadamu, ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Bayi yang ada dalam kandunganku ini muharrar. Artinya muharrar disedekahkan lillahi taala diwakafkan untuk untuk ngurusi masjid. Untuk ngurusi masjid. Hamba yang mengabdi kepadamu itu muharrar. Maka terimalah nazarku itu. Tolong ya Allah terima nadarnya ini. Jadi pernyataan yang sekaligus do, doa. Sungguh engkaulah innaka antas samiul alim. Sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni ketika melahirkan ngomong lagi itu ya. Nanti kita bahas. Tapi kita akan bahas yang 35. Begitu hamil langsung menyerahkan janinnya kepada Allah. Menyerahkan janinnya kepada Allah. Itu yang hari Rebu lalu sudah kita bahas. Jadi kalau pengen punya anak yang solihah, ya sampai ada Sayyidatuna Maryam, itu memang ibunya yang nggak seperti ibu-ibu ini. Bukan maksud menghina atau menyinggung, tapi nyindir dengan pedes. Ya kita ini sebagai ibu kira-kira mirip tidak dengan ibunya Sayyidatuna Maryam? Coba cari mirip mirip mananya gitu ya. Ya, sama-sama perempuan gitu. Tapi kalau dilihat ibadahnya yang nggak mirip, semangatnya yang nggak mirip gitu kan? Makanya kita belajar ini biar kita bisa mi mirip. Nanti biar e, mantu kita bisa mirip atau anak perempuan kita bisa mirip kalau kita ngomong, oh, itu mirip saya. Oh saya juga begitu. Sombong amat kita. Makanya ketika saya ngomong tidak mirip sama ibu-ibu, ibu-ibu jangan tersinggung. Memang kenyataannya enggak mirip. Kalau merasa mirip berarti som, sombong. Jauh kita dari ibunya Sayyidatuna Maryam. Siapa sekarang di Indonesia ini yang hamil langsung ingat, ya Allah ini anak untukmu. Coba di, dipetani ya, cara orang Jawa ya diteliti dengan detail. Ada enggak kira-kira dari satu juta orang satu? Belum tentu ada kan? Ya insya Allah ada, tapi kan belum tentu ada. Nah, sementara kalau kita ini hamil yang dipikirkan langsung, mogo-mogo anak saya mirip sama ini, mogo-mogo anak saya mirip sama itu. Nanti kalau besar biar jadi ini, besar biar jadi itu. Besar bahagiakan orang tuanya, ngurusi orang tuanya. Gak ada yang mikir, betul kalau nanti lahir dewasa biar jadi pelayannya Allah. Nah itu loh siapa yang mikir begitu. Nah ini syarat anak jadi anak solihah. Nomor satu, anaknya diserahkan Allah dulu. Diserahkan Allah. Sadar, itu bukan punya ibu. Anak itu walaupun memang punya ibu, anak itu punya ayah gitu kan. Milik orang tuanya. Tapi itu cuma titipan, bukan milik orang tua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dititipi langsung sadar dulu, ya Allah ini bukan punya saya. Ini milikmu. Jadi ya mau saya urus sesuai inginmu. Kamu kan pengen anak ini jadi anak yang solihah, anak yang soleh. Ya akan saya didik ya Allah. Jadi orang yang ngabdi sama kamu. Kalau hamil niatnya udah begitu, ya insya Allah anaknya soleh atau soleha. Tapi coba sekarang. Begitu hamil udah mikir, ih bajunya lucunya. Wah itu nanti ya umur satu tahun kita belikan baju begitu ya pak. Oh, yang dipikir itu baju lucu. Iya, baju lu lucu. Wah itu masya Allah apa itu? Boknya lucu. Nah itu nanti buat apa anak kita ya mikirnya boknya, bantalnya, gulingnya, selimutnya, betul? Ya, Bahkan ketika nama saja, nama, itu masih mikirnya mumet. Ini namanya, ini nggak pas pak, enaknya ini, wah ini nggak pas pak, enaknya ini gitu ya. Niatan nama, niru namanya orang-orang soleh juga sekarang langka. Niru namanya orang-orang soleh itu lang, langka. Kalau nama saya, bapak saya niru Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu punya anak namanya Naufal. Maka saya dikasih nama Naufal karena ayah saya cinta dengan Habib Salim bin Jindan. Karena Habib Salim bin Jindan di Jakarta, Allah irham, itu merupakan temannya kakek saya. Nah, kemudian kalau Habib Novel bin Jindan di Jakarta almarhum, itu punya anak. Anaknya Masya Allah kan, jadi ulama semua insya Allah. Ada Habib Jindan, betul kan? Jindan bin Jindan. Ada Habib Ahmad bin bin Jindan. Dan yang perempuan-perempuan juga jadi wanita-wanita yang berjuang untuk untuk Islam. Nah, saya dikasih nama Noval biar mirip Habib Salim, anaknya Habib Salim bin Jendan. Ternyata Habib Noval itu dapat julukan singa podium. Nah saya rotok mirip macan podium gitu aja. <laughs> Rotok mirip gitu. Artinya punya keahlian dalam cerah, ceramah dalam ngajar. Makanya dia niati punya anak, mbok niru namanya orang soleh dadak bingung ngei jeneng macam macam. Atau pakai nama-nama surga. Ya, itu ada surga namanya Jannatul mazid Warna air kasih nama Agus mazid misal gitu. Itu orangnya ada di belakang gitu. Ya, misal seperti itu. Itu kan niru nama sur surga gitu. Masjidnya itu. Agusnya mulia ya kan? Nah, termasuk ibunya Sayyidatuna Maryam begitu hamil gitu ya, begitu hamil mikirnya akhirat tok, gak mikir dunia. Serahkan anak ini. Jadi merasa bejo. Sebab sangu mati paling besar itu ah, anak. Makanya anaknya ya dijadikan betul-betul sangu mati. Kalau sekarang anak itu diperalat untuk sanggup urip. Untuk kebaikan dunia orang tuanya. Orang tuanya pengen dunianya makmur, dunianya enak, tuanya kopen, jadi anaknya betul-betul dididik untuk urusan dunia. Akhiratnya tidak dididik. Jangan ngaku-ngaku. Buktikan saja di sekolah-sekolah SMA. Kira-kira yang bisa sholat berapa persen? Yang nggak bisa sholat berapa persen? Dari yang bisa sholat, kira-kira yang sholat berapa persen? Ya kan? Nah, tapi insya Allah dari yang sekolah-sekolah itu, yang sekolah-sekolah itu suruh baca ABCD, pinter semua. Tidak mungkin ujuk-ujuk SMA buta huruf. Tidak mungkin kan? Nyatanya SD kelas kelas 2 belum bisa baca, bapak ibunya bingung. Betul kan? Tapi anaknya kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, anaknya belum tahu alif ba bapak ibunya biasa-biasa saja. Nyantai-nyantai saja. Enggak mikir piye ki anakku. Kok wis sak sakmene urung iso ngaji, udah besar segini kok enggak bisa ngaji. Enggak ada pikiran begitu. Tapi kalau nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, takutnya luar biasa. Itu bukti bapak ibunya belum mikir akhirat. Maka jangan ngaku, ngaku. unduh kopi, bib, Yai Ustaz, anak saya ya untuk Allah. Allah. Untuk Allah, untuk Allah ngaji aja nggak diajari, sholat nggak dididik, ya kan? Ya nama ya dikasih nama sak kecekle gitu kan. Delalah kok pergi ke mall ada baju mereknya misalnya apa gitu ya. Pulang kayak no jeneng saya wi apik gitu ya gitu ya. Oh, nanti anak dikasih nama sepatu. Anak nama siapa? Nike misalnya begitu ya. Dari mana? Itu pas ada sepatu Nike gitu kan. <laughs> Repot. Anaknya nama siapa? Krok. Kenapa? Mirip sandal gitu ya. Oh, udzubillah min min dzalik gara-gara lihat di mall atau mana kan. Jadi nanti anaknya udah besar nanya, "Pak, nama saya ini artinya apa?" Wah dulu tuh bapak lagi jalan-jalan kok jatuh cinta sama sandal krok. Jadi kamu saya kasih nama krok. Gitu. <laughs> Ini kan nggak pas kalau begitu. Nah di ayat yang ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gelo. Waktu melahirkan itu gelo. Gelonya kenapa? Lu ya Gusti ya Allah. Nah ini lahirnya kok perempuan. Tak kira ki yo lanang. Saya tuh yo ya ngarap-ngarap lahirnya anak laki-laki. Jadi biar bisa ngurusi masjid beneran, ibadahnya beneran. Karena anak laki itu kalau ibadah nggak pakai prei. Kalau perempuan belum prei sudah merei. Itu kan maksudnya males gitu kan. Kalau perempuan tuh pakai libur, kalau laki nggak pakai libur, biar ibadahnya tuh mantep, biar ibadahnya mantep. Tapi ini lahirnya perempuan, ya Allah, gimana ini? Gelo. Jadi geloknya itu bukan gara-gara sebagian orang, waduh, ledo. moso anak pertama wedo, anak pertama ki lanang ngono, ketok yen aku ki gagah. <laughs> Lah, naudzubillah min dalik. Jadi laki perempuan buat gagah, gagahan. Ini bukan gagah-gagahan. Gelok kok lahirnya anak perempuan karena sudah diniati kalau laki-laki total diserahkan Allah biar ibadahnya maksimal. Maka uh, Wallahu a'lamu bima wadhaat. Allah mengatakan jane gitu kan. Sebetulnya ya, Gusti Allah ki yo ngerti lahirnya ya apa gitu. Lahirnya tuh laki atau perempuan Allah juga tahu. Ndak usah ngomong sebetulnya Allah juga ngerti. Wong itu yang ngasih anak perempuan juga Allah gitu kan. Ta tapi saking gelonya karena gelonya tuh sampai ngomong ya Allah gitu loh. Loh Gusti wedo gitu. Ya Allah perempuan. Padahal Allah yang ngerti. Ndak usah ngomong Allah juga tahu, betul kan? Lah ibunya Sayyidatuna Maryam ini yang ngerti kalau Allah Maha mengetahui, tapi untuk menunjukkan gelonya, menunjukkan kecewanya, ya, menunjukkan rasa apa penyesalannya, maka mengatakan, "Ya Allah, anaknya bukan laki-laki tapi perempuan." Walaisadzakaru kal untha. Dan sungguh anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Ini ada beda pendapat ahli tafsir. Yang, pernah, yang pertama mengatakan, kalimat ini ucapan ibunya Sayyidatuna Maryam. Gusti, ini anaknya perempuan. Anak laki-laki itu nggak sama dengan anak perempuan. Kalau laki-laki kuat, kalau perempuan itu lemah. Perempuan pakai libur, laki-laki tidak pakai libur. Perempuan itu banyak nafsunya perasaannya, akalnya titi. Kalau laki-laki itu kakek nakal. Tapi nggak punya perasaan, perasaannya dikit gitu. Artinya perempuan ini mudah apa ya? Eh, rapuh, mudah ra, rapuh. Jadi kalau buat ibadah betulan tuh godaannya jauh lebih ba, banyak. Gelo nih ibunya gelo. Sebagian ulama mengatakan itu bukan ucapan ibunya, tapi ucapannya Allah. Allah jawab, ojo gelo. Kamu jangan kecewa. Walaisa dzakaru Sungguh anak laki-laki yang bo Arab-Arab yang kamu idam-idamkan, yang kamu bayang-bayangkan, yang kamu cita-citakan, anak laki-laki itu tidak sama dengan perempuan yang saya beri ini. Anak perempuan yang kamu lahirkan ini tidak sama dengan laki-laki yang kamu minta. Ini perempuan tapi luar biasa. Kalau toh lahir laki-laki tetap hebat perempuan ini. Maka kamu jangan gelo. Kamu jangan kece kecewa. Walaisa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Langsung ngasih nama. Ya Allah, dan sudah saya tetapkan nama untuknya. Saya kasih nama Maryam. Anak perempuan sekarang ibunya ngasih nama Maryam gak mau. Ah, desa. Engkau diceluk yem yem gitu. Namanya siapa? Maryam, dipanggil Yem. Ya. Nah kalau di pasar Kliwon panggil Yam gitu ya. Tapi kalau ke pelosok sedikit Bekonang mungkin jadi Yem gitu kan. Yem, Yem gitu. Ada yang manggil Yam, ada yang manggil Yem gitu kan. Ini dipanggil Yem nanti, dipanggil Yam. Wah, gak keren. Gak keren, gak keren. Dikasih nama Maryam, gak keren. Heran saya, nama kok cari keren. Lah emangnya ibunya Ibunya Sayyidatuna Maryam ini orang bodoh, kan orang pin pinter ngasih nama Maryam itu ya nama yang keren di alam A, akhirat dan keren di alam du, dunia. Nyatanya semua orang senang dengan Sayyidatuna Maryam, yang muslim maupun yang non muslim. Betul? Ya. Kalau yang non muslim dikerenkan dikit Bunda Maria. Begitu kan? Di Indonesia kan jadi Bunda Maria. Arabnya Maryam. Nah, kalau jenengan ya Maryam, jangan Maria gitu kan. Nanti kalau Maria kan ada lagunya itu nanti ya. Maryam. Nah, Maryam itu artinya apa? Bagus. Artinya apa? Bagus. Apa artinya? Al-abidah. Wanita yang ahli ibadah. Maryam itu bukan dari bahasa Arab gitu. Dari bahasa Bani Israel sana. Maryam itu artinya adalah wanita yang ahli ibadah. Jadi kalau memang cita-cita pengen punya anak ahli ibadah, namanya yang sesuai. Jangan pengen punya anak yang alim, anak yang soleh, dikasih nama Rocky. Nah itu petinju. Ya, Rocky itu petin, petinju. Jadi kalau pengen anaknya memang soleh, ya kasih nama, namanya orang-orang yang soleh. Kalau pengen anaknya ahli ibadah, ya kasih nama ahli, ahli ibadah. Nah kalau pengen anaknya memang mau tukaran padu, tinju, kasih nama Rocky, jagoan nanti dia. Atau pengen anaknya jadi pesilat, kasih nama si Pitung, bagus. Cocok itu, memang si Pitung ahli si silat. Atau nanti kasih nama si Buta dari Gua Mariam, gitu misal ya Atau Gua Hantu, atau Gua apa gitu kan. Nama Gua kan macam ah, macam-macam gitu. Tapi moso kita mau ngasih nama anak kita nama pesilat, ngasih nama anak kita anak petinju, nama petinju. Wong kita pengen anak kita jadi orang yang so, soleh atau soleha. Maka kasih nama yang betul-betul baik, benar. Dan itu nanti akan ditanya sama Allah, kenapa anakmu kasih nama itu. Jadi kalau anak nggak beres itu nanti orang tuanya disidang dulu. Karena nama itu doa. Nama itu doa. Jenengan ngasih nama Rocky misalnya. Mesti kan gara-gara kelingan film Rocky kan? Wah, ini akhirnya anak itu betul-betul didoakan sama orang tuanya, saking cintanya sama Rocky dikasih nama Rocky. Nanti anaknya juga jadi petin, petinju tapi tidak diring di jalanan. Nauzubillah min mendalik. Kalau petinju diring kan masih olahraga, lah kalau di jalanan jadinya kan orang nggak bener ya, orang nggak nggak baik. Nah, setelah dikasih nama, setelah dikasih nama, dijampi-jampi dengan doa, didoakan anaknya, "Ya Allah, sungguh, semuanya itu pakai pakai sungguh, ini, ini gitu. Estu lo Gusti, tenanan ini, sungguh. Saya kasih nama Maryam. Sungguh, saya ya Allah memberikan perlindungan kepada anak ini dengan dirimu. Izzuha Aku lindungi dia dengan dirimu. Ya. Aku lindungi dia dengan dirimu. Kalau di sini dikatakan, aku mohon perlindunganmu untuknya. Itu isti'adzah, tapi di sini uidzuha. Aku jadikan engkau sebagai pelindungnya. Aku jadikan engkau sebagai pelindungnya. Dan juga aku jadikan engkau sebagai pelindung anak keturunannya. Lah kadang kita nindung, dungo setengah-setengah. Anak didoakan, putu-putu enggak didoakan. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh dan soliha. Benar anaknya soleh dan soliha, tapi putunya enggak. Ya. Na'udzubillah min. Min dalik. Nah. Dan aku melindungkan, aku jadikan engkau sebagai perlindungan dari apa? Dari godaan syaitan yang ter terkutuk. Nah ini tahap awal yang harus dilakukan oleh orang tua kalau dia pengen punya anak yang soleh dan solihah. Satu, niat yang baik. Dua, nama yang baik. Tiga, doa tanpa henti. Doa tanpa henti. Semoga barokah dan manfaat. Dan semoga yang sakit semua jadi sembuh khususnya paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi dan juga untuk Ibu Sulasmi eh, dan semua yang sakit dan untuk yang telah meninggal dunia Kisti Alaina Naila Aslah semoga yang meninggal dunia semuanya terutama yang hadir atau yang pernah bantu majlis ini oleh Allah dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adanya kecepatan kali ya. Atau jam saya yang 36. Sekarang adzan maghribnya jam berapa sih? Seingat saya 44. Oh, kecepatan kan masih kurang 2 menit kok. Iya. Makasih banyak ya. Semoga barokah manfaat. Wabillahi taufiq al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doanya, doanya itu karena udah maghrib ya. Insyaallah. Makasih. Nanti rebu depan kita sambung lagi. Suka ini cerita-cerita ini? Alhamdulillah.